BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Begini, tuh. Tadi kamu melihat uh, Yusuf Tioningsi ada di rumahnya tidak? Ya ada, kan. Tadi aku lihat dia sedang menjemur gabah di halaman. Kang Blendong mau ketemu Yuning sih? Bukan, bukan begitu. Ini tolong, Pil. Berikan surat ini pada Setioningsi. Surat dari siapa? Sudah, berikan saja. Jangan tanya macam-macam. Dan jangan kamu buka ya. Juga jangan sampai ketahuan orang lain. Langsung kamu... Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Duh, Denmas Jatmiko, mengapa Denmas masih menulis surat pada saya? Apakah Denmas tidak kasihan pada Setio Ningsi? Sudahlah Denmas, kita akhiri saja hubungan kita yang tidak direstui oleh orang tua kita masing-masing. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Terletak di antara dua benua Asia dan Australia Juga di antara dua samudera Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jatmiko duduk terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Lendung mengiring di belakang. Setelah melewati dua kelokan, dan sebuah tanjakan yang tinggi. Jatmiko mengarahkan kudanya ke pinggir, dan mereka berdua istirahat di atas lembah yang subur serta indah pemandangannya. Wah, jadi repot sekarang ya, Jen Mas. Jadi susah. Mau ketemu saja susah. Saya juga heran loh, Kilurah kok bodoh sekali. Anaknya disenangi seorang pria agung kok tidak boleh. Terus mau dicarikan jodoh yang seperti apa? Kalau saya punya anak perawan disenangi seorang priayi seperti Den Mas wah, cuy, langsung tak lepas no, langsung tak berikan saja, tak usah dipikir-pikir lagi, ditimbang-timbang lagi. Tapi ya, begitulah Den lain ladang, lain ilalang rambut sama hitamnya, tapi isi kepala berbeda-beda. Belendung tidak bisa disamakan dengan kilurah Jatisari. Tapi jangan khawatir, Denmas. Kita masih bisa kok mencari cara bagaimana hubungan Denmas Jatmiko dengan Setioningsi tidak akan terputus di tengah jalan. Cara yang bagaimana lagi? Sekarang malah kanjeng ibu sudah tahu. Loh, apa Denmas Jatmiko mau mundur? Mau sampai di sini saja? Bukan begitu maksudku. Maksudku, apa yang sekarang ini aku hadapi bukanlah persoalan sepele kecuali Kilura dan Nyilurah mendukung. Soal Kanjeng Ibu dan Ayahanda Temenggung, soal keluargaku sendiri, aku masih bisa mengatasinya. Tapi kalau Kilura dan Nyilurah tidak juga menyetujui hubungan ini, aku bisa apa Belendung? Apa-apa bisa denmas mas. Jangan gampang putus asa toh. Masih banyak jalan ke Mojopahit. Lewat sini tidak bisa, lewat sana. Lewat sana buntu, lewat sebelahnya lagi. Lewat sebelahnya dicegat, belok. Kalau perlu muter-muter dulu, baru tembak ke sasaran. Begitu denmas mas. Hmm. Oh ya, Bagaimana kalau untuk sementara ini Denmas Jatmiko berhubungan dengan Setioningsi lewat surat-surat saja? Surat? Iya Den Mas, surat. Walau tidak ketemu adu Arab, ketemu muka, ketemu lewat surat juga lumayan. Masing-masing bisa mengutarakan isi hati, bisa mengemukakan apa saja yang dipikirkan, bahkan bisa juga untuk sekedar obat rindu. Hmm, bagus juga saranmu. Memang untuk sementara, karena keadaan belum memungkinkan, kami bisa berhubungan lewat surat menyurat. Lalu yang membawa suratku ke Jatisari, siapa? Siapa, Den Mas? Ya ini, Si ini siapa lagi? Sudahlah, Denmark tenang-tenang saja. Tulis surat yang bagus, saya yang mengantarkan ke Jatisari. Saya Jamil. langsung jatuh ke tangan gendul Setionisi. Jatmiko bilang sekali mendengar saran si Belendu. Karena keadaan tidak memungkinkan untuk bertemu, maka timbullah gagasan untuk menulis surat pada Setioningsi. Sekarang Jatmiko tenggelam dengan aksara-aksara yang muncul dari lubuk sanubarinya. Dia mencoba menggambarkan perasaannya, apa yang dialaminya pada saat berjauhan dengan sang kekasih. Di akhir surat, Jatmiko menutup kata-kata yang ditulisnya dengan segenap perasaan hatinya yang pedih. Setioniksi, walaupun sekarang kita berjauhan, namun hati kita senantiasa berdekatan. Hanya namamu yang selalu kubisikan dalam tidurku. Hanya wajahmu yang kutemukan dalam mimpi-mimpiku. Dan kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkan apa yang kita idam-idamkan bersama. Harapan selalu ada. Sekalipun baru sedikit nyala kecil. Suatu saat nanti, dia akan bertambah besar. Dan dunia akan terang benderang menyambut kemenangan kita. Kemenangan cinta. Sekian surat dari Jatmiko matahari yang malam. Pagi harinya, Jatmiko memasukkan surat yang sudah selesai ditulisnya ke dalam sampul berwarna merah jambu. Dan dia menyuruh Belendung mengantarkannya ke Jatisari. Belendung berkuda penuh semangat meninggalkan tapal batas kota Raja Mataram. Dia sama sekali tidak merasa enggan walaupun harus berkuda cukup jauh dan sendirian. Bahkan dia merasa bangga, merasa sukacita karena tugas itu diperoleh dari Jatmiko, seorang pria bangsawan yang telah menyelamatkan nyawanya. Lepas tengah hari, Rendung tiba di desa Jatisari. Dia tidak berani langsung menemui Setioningsi di rumah di lurah. Diam-diam dia menambatkan kudanya di bawah pohon di pinggiran sungai. Sungai di mana dulu Setioningsih mengadakan pertemuan yang pertama kalinya dengan Jatmiko. Sesaat lamanya, Belendung menunggu di situ. Dia duduk di atas sebongkah batu sambil menikmati gemerciknya air mengalir. Setelah sesaat lamanya menunggu, Stioningsi belum juga muncul. Dia mulai gelisah. Saat itu, seorang bocah laki-laki usia sekitar 10 tahun, turun ke sungai. Buru-buru Belendung melambaikan tangannya, memanggil bocah itu. Sini, sini Le, sini sebentar. Hmm, ada apa Pak De? Pak di gundulmu, enak saja. Kapan aku dapat bodemu? Jangan panggil aku Pak De. Kang, aku kan masih muda. Kang Belendung, begitu loh. Kang Belendung? Nah, begitu. Aku tahu kamu anak tetangganya Kilora kan? Iya kan? Rumahmu di samping Kilora Jatisari kan? Iya Kang, rumahku di belakang Kilora. Lalu ada apa Kang? Kamu anaknya siapa? Anaknya Pak Wiro Kang, Wiro Singset. Oh, kamu anaknya Wiro ya? Wiro, bapakmu itu temanku deh. Ya? Dulu kami sering main bersama-sama. Main pelintengan, main kejar-kejaran, main panjat-panjatan. Bapakmu itu senang sekali mencari belut di sawah. Pernah dia merogoh lubang di sawah, dikira lubang belut. Tidak tahunya lubang ular. Wah, bapakmu ketakutan sampai menjerit. Hmm, jadi Wiru sudah punya anak sebesar ini. Eh, Le, berapa saudaramu? Semuanya berapa? Lima, Kang. Aku yang nomor tiga. Duh, tobat, tobat. Wiru anaknya sudah lima. Lah aku kok belum punya anak satu biji pun. Ah. Eh, namamu siapa, Le? Sompil, Kang. Siapa? Sompil. Siapa bayi. Kira itu bagaimana ya? Punya anak kok dinamakan Sompil. Lah nanti saudara-saudaranya namanya Yuyu, Siput, Kepiting. Ada perlu apa toh? Aku mau pergi. Aku disuruh bapak mengantar ini, makanan. Hmm. Begini, Pin. Tadi kamu melihat eh Nisution ada di rumahnya tidak? Sepertinya ada, Kang. Tadi aku lihat dia sedang menjemur gabah di halaman. Kang Blenung mau ketemu Yuning sih? Bukan, bukan begitu. Ini tolong, Pin. Berikan surat ini pada Setioningsi. Surat dari siapa? Sudah, berikan saja. Jangan tanya macam-macam dan jangan kamu buka ya. Juga jangan sampai ketahuan orang lain. Langsung kamu berikan pada Setio Ningsi. Kalau nanti Yuningsi sedang ngobrol sama Kilura, bagaimana? Ya jangan diberikan dulu, tahan dulu. Biar Setio Ningsi sendirian. Lalu diam-diam kamu berikan surat itu. Dan kamu juga jangan cerita sama siapa-siapa. Ini rahasia, Pir. Tapi kalau nanti Kilura tahu, bagaimana, Kang? Aku takut. Soalnya pakai rahasia-rahasiaan segala. Jangan takut. Hanya kamu harus menunggu si duduk sendirian. Kalau kamu mau menolongku, lihat, aku akan memberimu sepuluh bengkel. Tidak, Kang. Aku tidak boleh menerima pemberian uang dari orang. Ah, siapa yang melarang? Sepuluh benggol tuh, banyak loh Pil. Kamu bisa beli macam-macam. Tapi antarkan dulu surat ini kepada Setioningsi. Ah, tidak Kang, aku takut. Kalau begitu, nah ini lihat, aku punya mainan. Bagus kan suaranya? Mau dengar lagi? Hmm, bagus juga ya Kang. Coba pinjam. Aku bisa tidak membunyikannya. Tidak usah pinjam, Pil. Mainan ini aku berikan padamu. Tapi ya itu tadi, antarkan dulu surat ini kepada Setioningsi. Bagaimana? Mau tidak punya mainan seperti ini? <laughs> Pasti kamu pengen mainan ini, ya kan? Tapi kalau kamu tidak mau mengantarkan surat, ya sudah. Mainan ini tak bawa lagi, tidak jadi kuberikan kepada kamu. Ayo, Bagaimana, Pil? Hmm, ya sudah, Kang. Aku mau mengantarkan surat itu. Tapi benar ya, mainan itu nanti untukku. Jelas, Pil. Itu janjiku. Dan Blendung tidak akan pernah mengingkari janjinya. Blendung merasa girang sekali. Merasa lega karena akhirnya berhasil membujuk Sombil. Bocah laki-laki itu segera membawa surat Niko dan berlari-lari kecil meninggalkan tepian sungai. Sedangkan blendung menuntun kudanya ke arah hilir. Yuk, Yuningsi. Loh, Pil? Ada apa, Pil? Anu, Yuk. Ini loh, aku disuruh mengantarkan surat ini. Surat? Siapa yang menyuruhmu? Kang blendung Hah? Kang blendung Di mana dia sekarang? Di sana, Yuk. Dia nunggu balasan surat di sana. Di pinggiran sungai sebelah sana loh. Hmm, baiklah, kamu tunggu sebentar ya, Pil. Aku baca dulu surat ini, lalu menulis balasannya. Ah, tunggu, sebentar ya. Jangan kemana-mana. Dan jangan ngomong siapa-siapa. Iya, yuk. Katanya Yuningsih disuruh cepat-cepat nulisnya. Iya, kamu tunggu saja di situ. Setionisi buru-buru membuka sampul surat dan dia membaca aksara-aksara yang ditulis oleh Jatmiko dengan hati berdebar-debar. Gadis desa itu segera hanyut dalam isi surat yang dituturkan dengan bunga-bunga kata yang indah. Selesai membaca surat, Sioningsih buru-buru menulis jawabannya. Dia tidak perlu khawatir karena Kilurah dan Nyelurah sedang pergi ke rumah salah seorang kenalannya. Maka setelah selesai menulis surat, dia segera menemui Sompil di halaman samping. ini Pil, jawabannya. Cepat kamu berikan pada kang Dendung ya. Baik, Yu. Eh, hati-hati. Jangan sampai jatuh di jalanan. Dan jangan sampai ada yang tahu. Iya, Yu. Dendung juga pesan begitu kok. Aku tidak boleh cerita sama siapa-siapa. Sudah ya, Yu. Setionisi hanya mengangguk sambil tersenyum. sompil berlari-lari kecil, menerabas salaman samping dan lenyap di balik pintu pagar. Setelah memperoleh surat yang dibawakan Sompil, dengan perasaan lega, Belendung memacu kudanya meninggalkan desa Jatisari. Dia terus berkuda ke arah utara, menyusuri kaki pegunungan yang berbukit-bukit. Surat jawaban Setioningsi diselipkan di atas ikat kepalanya. Dia sangat buru-buru ingin sampai di endalam katumenggungan. Karena itu dia menggebrak kudanya agar lari sekencang-kencangnya. Ya! Bagaimana? Sudah kamu antarkan surat itu? <sighs> Beres, Den Mas. Malah ini saya sudah membawakan surat balasan. Ah, mana, mana? Dia langsung membalas suratku. <laughs> mana? Tentu saja langsung, Den Mas. Kalau tidak, ya bagaimana? Surat cinta tidak bisa menunggu lama-lama. Begitu sampai di tangan, dibaca dengan dadiduk, selesai langsung dibalas. Surat cinta. Waduh, Mana tadinya? Hmm, perasaan saya saya selipkan di ikat kepala saya. wah, Ah, ini dia Den Mas. Ini dia surat balasan dari Yu Setioningsi. Duh, Denmas Jatmiko. Mengapa Demas masih menulis surat pada saya? Apakah Denmas tidak kasihan pada Setio Ningsih? Sudahlah Denmas, kita akhiri saja hubungan kita yang tidak direstui oleh orang tua kita masing-masing. Saya memang merasa tidak sepadan dengan Denmas Jatmiko. Saya hanyalah gadis desa. Kalau Denmas Jatmiko nekat, tidak paham persoalan ini, percayalah, suatu saat nanti kita akan memetik buahnya dan buah itu pasti akan pahit rasanya. Gemetar tangan Miko membaca balasan dari kekasihnya. Setelah hampir seharian menunggu, akhirnya dia terhempas ke lembah kekecewaan yang sangat dalam. Dia sama sekali tidak mengira Setioningsi akan menulis surat jawaban seperti itu. Kata demi kata meluncur lewat kedua belah matanya dan meresap dalam hatinya. Sama halnya seperti surat yang ditulisnya, Sionisih juga menggoreskan bunga-bunga katanan indah. Duh, Demas barangkali Denmas akan kecewa membaca surat balasan saya. Tapi saya tidak bisa menulis yang lain. Demi kebahagiaan dan masjid Miko dan seluruh keluarganya, saya terpaksa menggoreskan kata-kata seperti ini. Walaupun disertai cucuran air mata. Oh, saya sedih. Saya merasa sangat melongso. Tapi sebagai seorang beragama, saya tidak ingin menyesali nasib. Saya harus menerima kenyataan ini sebagaimana mestinya. Saya sadar, Gusti Allah maha adil dan maha melihat. Apa yang kita alami selama ini tidak luput dari rancangan Gusti Allah yang maha adil serta maha melihat. Duh, Denmas, kalau bisa, rasa-rasanya saya ingin terbang bagaikan kupu-kupu. Saya ingin melesat tinggi bagaikan seekor Garuda betina dan hinggap di atas pohon kelapa dalam menggungan Dari pelepah pohon kelapa, saya bisa melihat Den Mas Jatmiko sedang berjalan di antara para api. Hanya melihat saja, itu sudah lebih dari cukup. Duh, Den Mas, jurang pemisah di antara kita ternyata sangat dalam dan gelap, bagaikan lubang tanpa dasar kita tidak mungkin menyeberanginya untuk bertemu dan bersatu. Dinding pembatas di antara kita sangat tebal dan tinggi. Ah, kita tidak mungkin menjebolnya atau melompatinya. Dinding itu terlalu kokoh. Dinding yang sudah berdiri sejak leluhur kita zaman dulu kala. Dan sekarang kita tinggal mewarisinya dengan segala pahit getirnya kehidupan cinta. Marilah kita sama-sama terjaga dan menghadapi hari kemudian sesuai bagian kita masing-masing. Sekian surat balasan dari Setioningsi, seorang gadis desa yang malang. Dia tidak boleh menulis surat balasan seperti ini. Wanita macam apa sebenarnya Setioningsi itu? Ah, aku benar-benar tidak mengerti. Aku tidak bisa memahaminya. Tapi mungkin dia terlalu putus asa dan dia merasa dihantui orang tuanya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, Demikianlah seri ke-16 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Rifki sebagai Belendung, Nanang sebagai Denmas Jatmiko, Reva sebagai Sumpil, Ajeng sebagai Setioningsi, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Jatmiko setelah menerima surat dari kekasihnya yang sangat menyayat dan mengharu biru perasaannya? Bagaimana hubungan mereka selanjutnya? Apakah akan lancar ataukah ada hambatan yang berat? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.

Kita semua telah mendapatkan